Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? la bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yafiru maduna Allah mengampunkan dosa selain itu dosamu dua. Pertama kau melakukan hubungan terlarang, yang kedua engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada tiga. Yang pertama, anadamu fil qalbi. Menyesal. Yang kedua, Al-iqraru bil lisani. Apa itu ikrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa, nanti ada yang membangunkan musahur. Kalau tidak, siapa yang bangunkan? Memang mau bangun pakai mercon. Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosamu insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin ya Rabbi. Amin. Ustaz, saya satu bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak tiga. Metik ini. <laughs> Orang biasa pakai gigi satu dulu. Gigi satu, gigi dua. Dia tidak langsung. Pum. Wuh, tiga langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh ini dia sudah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu satu dulu. Setelah tolak satu, maka ada iddah tiga bulan. Iddah tiga bulan. Kalau dalam masa idah tiga bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak sa satu. Oh ngamuk lagi, jatuh talak dua. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak tiga, La ta'illu lahu halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya tolak tiga, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu cino-cino tua buto. Lu carinya. Eh, kok sini sebentar. Mau kau nikah bini aku. Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang. Oe, oe, oe. Gitu. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung tiga ini apakah dia dalam keadaan sadar atau marah kalau dia dalam keadaan marah emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran uh, talak seratus Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadib, tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Ah, iya Pak Ustaz, saya marah <laughs> saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia hari marah nasional. Saya sudah tiga tahun pacaran. Ah, tadi katanya sudah nikah ini eh, pacar, berarti dua orang satu kertas. Saya sudah tiga tahun pacaran Pak Ustadz. Insya Allah tahun depan saya nikahi dia. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustadz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang eh, Valentino Rossi di salibnya. Hah. Menangis. Tiga tahun sudah pacaran jalan sana jalan sini maksiat sana dosa sini maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya. Kau bilang, Pak, kupinang pinang anak bapak. Insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini. Duduk saya di kantin kampus. Bolak balik anak gadis itu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu tengok komen-komen di FB di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang? Tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor Bapak. Aku mau beli Pak. Berapa Bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustaz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan ba barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustadz kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustadz 300 juta. Aku cicil setahun Pak, boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan ba tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta bayar 120, pinjam 10 juta bayar 12, riba. Hasilnya juga ri, riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustaz. Astagfirullah. Rabbal. Udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembayangnya. Makanya akan datang pesankan Bu. Kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek. Tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Iya Pak Ustaz. Ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad, ya. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja, Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum bang, ya bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15? Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah, aku mau sholat Jumat. Terima, tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita. <laughs> Nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, Dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. Laha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat? Ini udah terjadi, udah menikah. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembayang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembayang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita. Tak mau, kamu sembayang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil lagi ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja. usah ada lagu lagi rekam MP3 sampai 100 lagu tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan, sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa <laughs> Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, Bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Ha, eh, ha, eh, ha. Eh, kiki, kiki, kiki, kiki. Karena saya pernah dengar dari ustadz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama, fasik. Yang kedua, kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia. Bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah itu kafir tuh. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasah dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya tolak. Kalau istri menggugat, namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasah. Karena suami sudah mur. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu.